Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Jawad jawadil al-Karim al-Mannan. al jawadil karim al mannan al الذي لا يزال على عباده يجود ويمن ويتفضل ويتكرم والصلاة والسلام أفضل من علمنا بسكر نعم الكريم المنان حبيبنا وشفينا وملنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ومنان يا كريم تكرمنا علينا بمحبتك وأنعم علينا بمعرفتك وأعن علينا بشكرك وذكرك اللهم يا ربنا ويا من وفق على أهل الخير الخير هم عليه ووفقنا إلى الخير وإنا عليه اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرتي حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حضرت الحمد لله atas nikmat Allah, karunia Allah dan yang maha pengasih dan maha pemurah yang senantiasa dan terus menerus kemurahannya dicurahkan kepada hamba-hambanya tidak peduli apakah itu hamba yang taat atau hamba yang tidak taat Allah Al-Karim yang maha pemurah jawat mudah memberi dermawan Al-Mun'im pemberi nikmat bahkan di antara sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah alangkah banyaknya yang itu jika orang memahami dan menghayati semuanya itu punya makna pengenalan diri Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya karena memang Allah adalah seperti itu. Dan harus kita yakini itu semua. Nikmat Allah yang tidak pernah putus kepada kita. Termasuk pada kesempatan malam hari ini, kita bisa menghadiri majlis yang semoga diberkahi oleh Allah. Menjadikan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita akan melanjutkan mukaddimah sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Atta'illah Sakandari. Kita membaca uh, akan menghadirkan mukaddimah lanjutan pendidikan anak. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada apa ya? Dari pasangan sudah lama. Ada lagi setelah dari pasangan menikah, hamil, hamil sudah. ano. Baik, yang lalu di saat hamil ya, sudah kalau kita menemukan istri kita dalam keadaan hamil, apa yang hendaknya kita lakukan sudah selesai. Baru sekarang kita mempersiapkan kelahirannya. Ada hal-hal yang harus kita siapkan di dalam kelahiran adalah persiapan batin. Persiapan batin banyaklah tawakal kepada Allah menjelang kelahiran sang anak. Seperti halnya Anda menyerahkan diri Anda waktu melahirkan, maka serahkan anak itu juga. Karena orang itu di saat melahirkan mati-matian. Dia pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang rasa takut yang berlebihan akan kelahiran ini menjadikan orang melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Jagalah kehormatan istri-istri kita, wahai para suami. Dan wahai para istri, berusahalah anda menjaga kehormatan anda. Yang hamil hanya seorang wanita. Maka nanti butuh waktu kelahiran siapa yang menyambut kelahirannya. Dan siapa yang merawat kandungan ini. Kadang kita butuh pembantu, seorang bidan atau seorang dokter yang membantu kelahiran. Jangan diremehkan, yakinlah kepada Allah. Yakinlah bahwasanya yang memudahkan itu adalah Allah bukan dokter yang menjadikan kelahiran kita lancar itu Allah bukan bidan maka dari itu ini bergantung kepada Allah lebih kita pentingkan sehingga di saat seorang ibu yang lagi mengandung butuh bantuan dokter dia akan memilih kira-kira mana dokter yang bisa menghormati dirinya menjaga kehormatannya jika masih ada dokter perempuan utamakan dokter wanita ini yang pertama karena dengan yakin bahwasanya Allah yang membantu, yang memberikan kesembuhan, Allah yang memudahkan, maka benar karena husnudan kepada Allah kita akan diberi oleh Allah. Upayakan dokter wanita di saat kita harus berurusan dengan hal-hal yang sampai membuka aurat. Kalau ternyata jika dokter wanita tidak ada, khususnya dokter kandungan, dokter wanita kandungan tidak ada, maka boleh kita ke dokter laki-laki, tapi Anda harus tegas. Wahai para suami, Anda datang kepada dokter bukan saja minta tolong, akan tapi di sini ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik tolong menolong. Maka Anda harus tegas. Anda tidak harus punya cemburu, tidak boleh aurat istri Anda dilihat begitu saja. Kecuali darurat. Kalau tidak bakal mati. Kita bisa minta bukan sedikit-sedikit dibuka sama dokter. Kadang suatu ketika ada orang kaget. Ada suatu ketika ada seorang ustadz. Ini cerita nyata. Cuman karena panik sehingga lupa dengan agamanya. Di satu ruang tunggu, ustadz itu menunggu istrinya. Setelah mendapatkan panggilan, sang istri itu masuk. Rupanya ustadz itu tetap di luar. Baru yang di samping yang ingatkan, Ustadz kok tidak ditemani istrinya masuk. Baru sadar, oh iya. Padahal kalau sudah syarek, ah itu mendarah daging, dia akan sadar. Dari tadi datang hanya untuk menemani istrinya, agar tidak terjadi khalwah berduaan dengan seorang dokter. Dan dokter harus membangun ketawakalan rezeki Allah yang kirim dan kesembuhan dari Allah di saat anda wahai dokter berpegang dengan caranya Allah cara Rasulullah apa yang diajar oleh Rasulullah dengan menjaga aurat misalnya dokter kandungan tidak harus membuka aurat misalnya menjalankan USG jika masih bisa dijalankan oleh seorang suster biar dia yang menjalankan tanpa harus membuka auratnya yakinlah wahai para dokter anda dengan Allah maka Allah akan menjadikan sebab orang sembuh di saat datang kepada anda Cara berobat ini kadang kita lalai mentang-mentang hamil, takut, ya asal saja. Termasuk nanti kalau harus melakukan kelahiran, upayakanlah. Berpesan paling tidak yang merawat adalah wanita, yang melihat adalah wanita, semuanya wanita. Ini kelahiran. Selagi masih ada wanita disambut oleh seorang wanita. Jangan hanya mementingkan masalah spesialis. Ketahuilah yang menyembuhkan Allah bukan dokter spesialis. Jika ada dokter spesialis, Masya Allah terima kasih Anda telah mengambil satu disiplin ilmu untuk menggugurkan fardu kifayah. Itu dokter yang hebat, bisa menyelesaikan fardu kifayah, akan tetapi jangan sampai Anda sibuk dengan fardu kifayah, tapi Anda melanggar Allah, fardu ainnya dilanggar. Kelihatannya pengen nolong orang, akan tapi muka aurat yang dia tidak butuh untuk melihatnya, pahala belum tentu, dosanya pasti. Wahai para dokter. Ini bahasa cinta kami untuk mereka dan Alhamdulillah kita menemukan banyak dokter yang subhanallah berusaha untuk menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kita berkata tidak boleh melihat, tidak melihat, tidak boleh berduaan, tidak berduaan. Bahkan suatu ketika ada seorang dokter ingin masuk kamar periksa itu tanya dulu, sudah ada yang menemani belum? Sudah pakai kerudung belum? Nah ini. Ini dokter yang sudah mengerti syariat kalau masuk menang, mentang asiannya jangan seenaknya sendiri, menghormati bukan menghormati sebagai manusianya saja tapi menghormati syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda ingin melahirkan ingat bergantung kepada Allah. Berobatlah cari obat dengan cara yang benar. Allah tidak akan menitipkan obat dengan cara yang haram. Kalau ada obat melalui yang haram, ketahuilah Allah akan beri nanti penyakit yang lebih biarpun tidak saat itu, waktu yang lain. Ini Allah tidak akan memberikan obat melalui cara yang haram. Pasti ada yang halal untuk obat. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita takut, istri parah dan sebagainya, langsung diberikan saja dibuka auratnya. Selagi bisa dibuka oleh yang suster yang perempuan, suster yang membuka. Bidan perempuan, bidan semuanya perempuan. Bidan perempuan yang membuka bidan perempuan selesai. Itu pun sebatas secukupnya. Tidak boleh mentang-mentang boleh lalu dibuka semuanya, enggak. Dan bidan perempuan pun harus mengerti hukum. Kalau tidak harus melihat, tidak harus melihat. Begitu indahnya adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini menjelang kelahiran. Sampai lahir. Kemudian di saat bayi lahir, beri pendidikan. Lihat tadi pendidikan roh. Luar biasa penting. Ini pendidikan yang harus dihadirkan. Kemudian setelah anak terlahir. Kalau sudah anak terlahir. adhani habis Hadis ini diriatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada salah satu sahabat Nabi berkata, "Ra'aitu Rasulullah, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana mengadzani ala udunil Hasani ke telinganya Sayyidina Hasan." Jadi Sayyidina Hasan diadzani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah disepakati oleh para a'immah empat madhab semuanya mensunnahkan yang namanya adzan Masalah ikomah berbeda pendapat tapi azan sangat jelas. Sehingga di dalam madhab kita ada adzan di telinga kanan, ikomat di telinga kiri. Ini yang sudah disepakati oleh para imah dengan hadis-hadis yang ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya termasuk Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, boleh dipakai. Yang mengatakan hadis ini do'if juga banyak. Tetapi di saat berbeda antara ulama yang satu mengatakan hadis hasan, yang satu mengatakan hadis doib, maka disinilah terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi jangan peda, jangan terkecoh dengan orang akhir zaman yang mengatakan itu semua tidak sunat karena tidak ada berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada orang akhir zaman baru meninggal beberapa tahun yang lalu, ini mengatakan hadis itu adalah doif bahkan doifnya saat sangat doif sangat lemah, hampir mendekati palsu, maka tidak boleh mengamalkan. Jadi mengadani di telinga bayi adalah tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan, tapi itu adalah bid'ah. Innalillah. Ini ada lagi. Barangkali ada selebaran-selebaran masalah menyambut bayi di saat lahir. Ketahuilah, mengazani di telinga kanannya adalah sunnah. Sandarannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan hadis itu doib, ya dia urusannya. Tapi ulama hadis tidak satu, bukan dia orang yang akhir zaman itu, bukan. Ulama hadis ada Imam Tirmidzi juga ulama hadis besar. Mengatakan hadis itu adalah Hasan. Dan sudah dikatakan al-amal alaihi indal ulama. Imam Tirmidzi sendiri beliau adalah seorang ahli hadis dan ini yang diamalkan oleh para ulama. Mengadani di teliang kanannya. Hikmahnya apa? Supaya kita itu bisa memperdengarkan anak kita kalimat kemuliaan azan sebelum mereka mendengar yang lainnya. Sebelum kita bawa ke rumah nanti dengar macam-macam tuh televisinya bunyi yang begini itu begini ini begini masya Allah akan tapi kita perdengarkan terlebih dahulu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu ikomat. Takbir, adzan dan ikomah itu sunnah. Ini pendidikan ya, Jangan dianggap remeh. Sebisa mungkin ini diamalkan untuk anak. Jadi orang kalau mempunyai anak soleh, pengen punya anak soleh pasti ingat hal-hal yang semacam demikian ini. Apa yang harus aku lakukan di saat bayiku lahir? Maka kita pengen ada rumah sakit yang ada pembimbingnya kayak begini. Yang menjelang kelahiran dibimbing. Dideketi. Dibimbing dengan azan, dengan doa. Dibacakan. Selain dibacakan azan, diucap, dan azan di telinga kanannya. Dan juga ikomat di telinga kirinya. Cuman ikomat ini banyak khilaf. Karena ada riwayat ikomat memang lemah sekali. Tapi itu pun bisa dipakai. Azan dan ikomah. Setelah itu ada istihsan dari para ulama dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar agar dijauhkan dari yang namanya perzinaan. Kapan itu dibacakan azan, diucapkan azan, dikumandangkan azan secepatnya. Kalau ada bapaknya, bapaknya, kalau tidak ada siapa saja mengumandangkan mengumandangkan azan di telinganya. Kapan bayi dilahirkan sebelum mereka bisa mendengar yang lainnya. Kalau terlambat, ya kalau terlambat ya enggak apa-apa, sebisanya. Sunnah. Kemudian setelah melakukan azan ini pendidikan, jangan lalai. Karena setiap orang yang melakukan itu semua pasti punya niat biarpun tidak diucapkan di dalam hatinya, niatnya adalah agar anaknya jadi orang baik, orang soleh. Kemudian setelah itu tahnik. Tahnik itu mengambil barokah dari orang soleh untuk menggigit kurma. Setelah itu disuapkan ke bayi, sedikit saja. Jangan kurma utuh satu, keselak nanti ya. Jadi digigitkan sedikit saja bil barakah, dilembutkan lalu dimasukkan ke mulutnya sang bayi. Ini adalah teknik pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Anda anggap soleh, Anda anggap uh, beliau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak lain maknanya apa? agar anak kita sambung yang masuk ke perutnya adalah sesuatu yang sambung dengan lidahnya orang soleh yang senantiasa berzikir menyampaikan dakwah kepada Allah penyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini teknik. Teknik itu menggigit makanan yang manis dalam hal ini adalah kurma atau yang sepadannya pokoknya bisa apa saja setelah itu disuapkan sedikit kepada sang bayi Teknik. setelah teknik, akikah Akikah itu sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sunnah menurut jumhur ulama laki-laki dua, perempuan satu kalau punya. Kalau nggak punya ya perempuan laki-laki satu juga nggak apa-apa. Nanti kalau punya rezeki ditambah satu lagi. Nggak punya kambing nyembelih ayam, intinya syukuran. Tetangga dipanggil biar tahu kalau itu anaknya. Jadi perlu akikah itu sunnah. Dan sunnah dikukuhkan. Himbau lagi-lagi ini tujuannya apa? Mendidik rohnya sang anak. Orang tua bersedekah untuk sang anak mencukuri nikmat Allah. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Syukuri insyaallah dengan begitu dia akan panjang umur, dia akan menjadi anak. Dia akan panjang umur. Kalau tidak panjang umur, dia akan menjadi anak yang menjadikan sebab bahagia orang tuanya nanti di akhirat. Nah, karena nikmat yang sesungguhnya jangan sampai anak kita itu yang kayaknya nikmat tapi nikmah kalau pakai kop itu bencana. Jangan sampai yang semula nikmat pakai ini menjadi nikmah bencana. Jadi anak kalau sudah tidak benar malah jadi bencana buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Maka saat itu diakekai dengan harapan bahwasanya anak ini benar-benar baik disedekahi bersyukur kepada Allah ya Allah terima kasih atas kau karuniai aku anak laki-laki maka aku nyembelih kambing dua la in syakartum la azidannakum yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambah maka anak ini benar jadi nikmat benar nanti mudah diatur mudah dididik nah, ini pendidikan setelah melakukan akikah ingat kalau mampu jangan memaksakan diri jadi karena ini maknanya untuk mendidik anak ambil barang yang halal paling bersihnya harta jangan dengan yang haram hanya pengen ramenya saja acaranya saja pengen ramenya akekah enggak enak kalau nggak akekah kalau enggak punya duit ya jangan akekah jangan dipaksain suami itu untuk ngutang-ngutang jadi kalau enggak punya ya enggak apa-apa nanti nunggu punyanya kapan bulan depan tahun depan enggak apa-apa semampunya setelah dikorban di apa menyembelih akikah untuk anak, cuman di dalam akikah nanti ada aturannya. Namanya nanti ada dimasak yang manis agar akhlaknya manis, masaknya yang lebat biar perilakunya lebat, Bagus. Ini adalah disebutkan oleh para ulama. Kalau bisa tulangnya jangan dipatah-patahin ya, tapi bukan harga mati ya. Kalau panjang ya kok gede nggak bisa. Jadi supaya ya Baik, itu saja. Artinya memang untuk dan kepada Allah, binatang yang disembelih itu diperlakukan dengan cara yang baik, dimasak dengan yang baik, agar menjadi anak yang baik, anak kita nanti. Kor, apa, akikah. Setelah akikah diberi nama. Nama pendidikan loh ya, karena nama bagian dari doa. Tolong beri nama yang baik. Baik hakikatnya dan baik maksudnya. Bukan sekedar baik hakikatnya saja, tapi maksudnya nggak baik. Maksudnya baik, hakikatnya nggak baik ya nggak. Dua hal. Hakikatnya baik. Hakikat makna. Misalnya namanya adalah Muhammad. Terpuji Ahmad. Nama-nama yang baik. Beri nama yang baik. Coba namanya syaitan ada di dalam Al-Quran lihat di dalam Al-Quran Ar-Rajim Rajim Wah bagus Rajim, Rajim Anaknya namanya Rajim Terkutuk <laughs> Jadi ada nggak Tentang Al-Quran lalu dipakai nama Hah? Ambil yang bagus Nama yang bagus karena waktu Sayyidina Umar bin Khattab didatangi seorang anak, apa kewajiban orang tua kepada anak sebelum anak itu hadir lahir? Sebelum anak gede, milik ibunya yang baik, memberi nama yang baik. Diberi nama. Nama secara lafad, secara makna baik, tujuannya harus baik. Biarpun namanya baik, tapi kalau terlintas di hatinya jelek, nggak baik. Kemarin kita contohkan kalau kita beri namanya Salman Al-Farisi, maka itu adalah sahabat Nabi yang luar biasa. Yang sampai digelari oleh Rasulullah, biarpun dia bukan dari ahli bait, tapi seperti ahli bait. Salman minna ahli bait. Salman orang Persi, tapi kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, kepada ahli bait Rasulullah luar biasa, maka dianggap oleh Rasulullah pangkatnya sama. Salmanu minna dari kami, biarpun dia dari orang luar. Lah, kalau orang beri nama Salman karena kecintaan kepada ahli baitnya Rasulullah, hebat. Tapi ingat, siapa nama anakmu? Salman. Kenapa? Aku ingat di film itu namanya Salman. Loh, salah. Biarpun namanya bagus, tapi kalau terlintas di dalam hatinya orang yang bertidak bertakwa, yaitu doa. Berarti diam-diam dia itu pengen mendidik anak kayak itu. Kalau namanya itu datang benar suruh nyembah, bisa-bisa anaknya nanti. Suruh mengkhidmah kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Lo ini lo nak, aku kasih nama kamu kayak ini. Tuh orangnya datang tuh. Bintang film misalnya. Bubar. Kita mengatakan bintang film, tidak semua bintang film jelek loh ya. Ada bintang film yang baik. Jadi intinya itu contoh saja. Misalnya memberi nama, tapi ingat siapa yang engkau inginkan itu. Orang memberi nama siapa? Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz karena saya ingin punya anak jadi pemimpin yang hebat. Saya ingin beri nama Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Umar boleh, tapi nanti ada Umar yang lainnya. Jadi lintasan. Jadi waktu Anda memberi nama tolong ingat siapa yang kau inginkan itu Anda inginkan. Ini makna doa. Sehingga diam-diam kita itu nanti akan mendekatkan anak kita ini ke figur tersebut. Nah, namamu ini loh ya. Kamu harus tahu siapa orang ini. Hasan Basri. Bukan sekedar nama Hasan Basri bagus karena melihat di buku nama-nama yang baik. Lah nggak cocok, nggak cukup itu. Ada satu buku dijual ya, nama-nama yang baik. Tapi nggak tahu ceritanya. Tidak doa, tidak akan didekatkan anaknya. Tapi kalau misalnya beri nama Hasan Al Basri, Kenapa? Hasan Basri adalah seorang imam dari Sayyidut Tabi'in. Dia adalah orang yang sangat warak begini-begini. Dia adalah imam begini, Masya Allah. Ah. Nah, kamu aku beri nama Hasan Al-Basri karena aku ingin kamu kayak begini. Kamu beli buku sejarahnya Imam Hasan Basri. Ah, tertanam rasa kecintaan. Pendidikan tuh nanti. Datanya Pak, nak, aku waktu beri nama kamu itu suatu ketika lagi kamu hamil, papa mama lagi nonton film namanya itu supaya tidak lupa nak kenangan nak. Oh, jadi namaku diambil dari nama di film itu ya. Wah, supaya tidak lupa ini pengantin baru baru dua bulan hamil saking senengnya lagi nonton film diberi nama bintang film misalnya Loh, berarti anaknya, ma, namaku kan nama itu, Maya. Doain saya bisa jadi kayak itu. Bisa gitu. Jadi penting memberi nama ini lintasan hati. Bukan sekedar baik namanya, tapi ternyata hakikatnya itu apa. Kemudian setelah itu, uh, cukup kiranya memberi nama akekah memberi nama sekaligus nanti dipotong rambut ya potong rambut ini adalah untuk merawat bayi itu sunnah memotong rambut agar apa namanya uh, setelah itu ditimbang dengan perak jadi berapa rambut yang dipotong waktu diberi nama memberi nama itu boleh sehari karena Nabi Muhammad pernah memberi nama Uli Dali hulamun aku diberi oleh Allah seorang anak sama itu bi ismi abi Ibrahim lalu aku beri nama seperti nama bapakku Ibrahim karena Nabi Muhammad nasabnya ke Nabi Ibrahim jadi putra beliau dari Sayyidah Maryah Kiptiyah diberi nama Ibrahim itu hari pertama diberi tapi dalam riwayat lain hari ketujuh diberi nama nama yang baik baik ini saja itu termasuk bagian dari pendidikan kepada anak tolong diperhatikan sebelum anak gede dan perlu memberi nama kalau ada nama yang jelek disunahkan untuk dirubah. Ada nama-nama yang jelek oleh Rasulullah dirubah. Sunnah nama yang maknanya enggak nama sengsara misalnya. Diganti bahagia. Nah, Rasulullah nama yang tidak baik diganti nama yang baik. Ya, bisa saja orang namanya jelek tapi diganti dengan yang baik itu sunnah Rasulullah contohnya dari Rasulullah SAW pernah merubah beberapa orang dengan nama yang lebih bagus ini saja masalah pendidikan anak Insya Allah besok kita akan bertemu dengan, eh, kita akan bicarakan bagaimana di saat anak setelah lahir anak mulai diajak bicara mulai ini Insya Allah ada kelanjutannya Allahu a'lam bisawab kita akan melanjutkan kepada pembacaan hikam hikmahnya Ibn Athaillah as kita sudah sampai kepada hikmah al-arbaun. Hikmah yang ke-40. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin la anqal. Al-hikmah al-arbaun. Hikmah yang ke-20 eh ke-40. Illam tuhsin dhanaka bihi li ajli jamili wasfihi jika engkau tidak bisa berprasangka baik kepada Allah karena kebagusan sifat-sifat Allah hasin dhannaka maka perbaikilah prasangkamu bihi kepada Allah liwujudi muamalatihi ma'aka karena ada kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Fahal awwad yani maka liwujudi muamalatihi maka ma'aka karena ada muamalah itu interaksi. Maksudnya Allah berbuat kalau kamu tidak bisa berprasangka baik kepada Allah karena kebagusan sifatnya, maka berprasangkalah kepada Allah akan apa yang telah Allah lakukan kepadamu. Maka berprasangkalah baik liwujudi muamalatihi ma'aka karena apa yang telah Allah lakukan kepadamu. Fahal awwadaka illa hasana. Apakah Allah memperlakukan kepadamu kecuali bukankah Allah memperlakukan tidak memperlakukan memperlakukan engkau kecuali yang baik wa hal asda ilaika illa minana Allah tidak akan memberikan kepadamu kecuali nikmat-nikmat begini manusia itu ada dua tingkatan yang pertama dzuk rasa keimanannya yang kuat itu mudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Karena dia sudah faham bahwasanya Allah itu punya sifat Maha Pemberi. Baik dia diberi atau tidak. Jadi dia tetap bisa bersyukur kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah karena ia tahu Allah itu punya sifat maha pemberi. Allah punya sifat maha pemurah. Allah punya sifat maha pengasih. Allah punya sifat maha penyayang. Allah punya sifat maha pemberi nikmah. Nah ini sifat-sifat ini dipahami oleh seseorang hamba, maka di saat itu seorang hamba mudah untuk berhusnudon. Biarpun dalam banyak hal dia tidak diberi, misalnya dia mengatakan Allah maha pemberi rizki. Ar-Razzaq. Padahal dia paling melarat. Dia bisa. Karena dia faham bahasanya Allah memang zat yang pemurah. Lihat telah memberikan kemurahan kepada seorang. Sebanyak orang. Biarpun saat itu dia tidak kaya. Tapi dia bisa berhusnudan kepada Allah di saat seperti itu. Nah, makanya ini pangkat tinggi. Pangkat yang kedua, kalau kamu tidak bisa dan prasangka baik kepada Allah karena Allah mempunyai sifat-sifat semacam itu, maka berprasangkalah baik kepada Allah karena apa yang telah Allah lakukan untuk kamu. Sadarilah bahwa Allah tidak memberikan kepada kamu kecuali kebaikan. Sadarilah Allah tidak memberikan kepada kamu kecuali banyak nikmat. Lah ini yang menjadikan kita dan kepada Allah. Yang memberikan mata kepada kita adalah Allah. Yang memberikan rasa ngantuk kepada kita adalah Allah sehingga nikmat tidur. Yang memberikan kepada kita lapar adalah Allah sehingga enak makan. Coba kalau tidak lapar. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa membangun kita untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita belum bisa menjadi pangkat yang tinggi tadi, ayo Renungi apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Allah yang telah memberikan kepadamu, syukuri. Yang menjadikan engkau bisa minum susu di saat kecil itu siapa? Allah. Allah menggerakkan hati ibumu, sehingga ibumu memegangmu, sehingga ibu mendekatkanmu untuk menyusu. Ini. Dan ibumu dengan penuh kerelaan, itu semua Allah yang menggerakkan. Ingat itu. Agar kita bisa berkhusnudan kepada Allah Allah di saat anda lemah Allah bisa memberi rizki kenapa di saat saya sudah kuat Allah tidak bisa memberi rizki sama Allah bakal memberi rizki di saat anda belum bisa ngomong ma aku haus di saat anda belum bisa merangkak ke situ Allah sudah mengirim ibu mendekat kepada anda lalu memberikan minum kepada anda ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka nggak ada jalan bagi kita setelah memahami ini semua kecuali husnudon kepada Allah prasangka baik kepada Allah maka sebalik itu prasangka buruk kepada Allah adalah zalim. Jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa sih kok aku begini? Iya, saya model begini pantesan. Orang pada tidak mau dengan saya. Loh, ini kan prasangka buruk kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Itu sudah merendahkan Allah. Karena dia kelemahannya, iya saya goblok, tidak berpendidikan, anaknya orang melarat. Nah, loh. Kok prasangka buruk kepada Allah? Memangnya nggak bisa Allah mengirim orang yang hebat kepadamu? Jadi kita membangun prasangka baik kepada Allah, dan bila berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi Aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Indun Nabi khairan falahu. Kalau dia menyangkaku dengan kebaikan, maka ia dapat sesuai yang ia sangka. Wa indun Nabi syarran falahu. Kalau dia juga berprasangka kepadaku dengan kejelekan, maka ia dapat Ini tambahannya dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku dalam hadis kutsi itu Allah yang berfirman. Berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang namanya at-tiyarata. Prasangka jelek. At-tasya'um. Sebaliknya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul lah Nabi Muhammad senang prasangka baik. Jadi prasangka baik ini pendidikan dari Rasulullah. Barangkali kita harus menghubungkan dengan apa yang sering terjadi di masyarakat kita. Prasangka buruk kepada Allah ini macam-macam. Kalau digambarkan oleh Rasulullah itu at-tiarota. Tiaroh itu adalah dari kata tair burung. Jadi ada di masyarakat Arab jahiliyah itu jadi urusan sengsara dan bahagia selamat gak selamat itu dengan burung. Kalau ada burung terbang ke sana, wah celaka. Burung terbang ke sini bahagia. Rupanya tidak di Arab saja. Di Indonesia Raya juga banyak kalau ada burung gagak ada orang mati. Loh, ini kan gak benar nih. rata haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada burung gagak mati setelah itu benar ada orang mati. Kemarin nggak ada burung gagak juga ada orang mati. Jadi bukan tidak ada hubungannya burung gagak dengan orang mati, tapi ini makna keyakinan tatayur. Tidak benar itu. Kita berprasangka buruk kepada Allah nggak boleh. Dan masih banyak juga kebiasaan masyarakat kita. Ini suudon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah. Ibu-ibu yang lagi masak, lah kok tiba-tiba nasinya kok busuk setelah masak atau hangus. Ya Allah, Kenapa anakku di Bandung jangan-jangan sakit pak? Coba ditelepon pak. Bener. Suudan rasa buruk kepada Allah. Ini salah keyakinan harus dirubah. Prasangka baik kepada Allah. Ada nasi busuk ya Allah jatahnya ayam berarti akan diganti oleh Allah lebih banyak lagi. Itu. Prasangka buruk menjadikan kita sengsara. Waman bin Nabi syaran kalau berprasangka buruk kepadaku dia akan dapat Berprasangka baik dapat. Makanya apa saja gelas besar ceter. Ya Allah, Pak, rizki tambah lagi ini Hmm. Sebab ada orang selalu prasangka buruk. Ya, ada apa ya nih? Astagfirullah. Ada apa? Allahumma ya Rabbana la ya'ti bil hasanati illa anta. Dalam sebuah hadis. Idza ra'a ahadukum ma yakrah kalau kalian melihat sesuatu yang anda tidak suka, Falyakul hendaknya berkata Allahumma Ya Allah layak ya'ti bil hasanati ila anta Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau ya Allah Wa la yadfa'u illa anta Tidak bisa menolak dari kejahatan kejelekan kecuali engkau Wa la hawla quwwata illa bika dan tidak ada kekuatan dan daya dan upaya kecuali denganmu ya Allah ini perlu dibangun jangan prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala anna inda dhanni bi anna inda dan bi anna inda dhanni abdi bi tergantung bagaimana hamba ternyata dalam segala hal segala hal ada orang mau pergi ke tempat yang jauh tiba-tiba ada ular lewat di jalan wah tandanya. Coba dilihat di primbon. Kalau engkau hendak pergi jika ada ular melewat, jangan dilanjutkan. Patuh sama ular. Ya bang, ular nggak bisa membuat jalan sendiri ya jalannya mana aja. Kalau mau nyebrang masa nunggu lampu merah, nggak ngerti tuh. Jadi ular lewat saja bengiu. Apalagi ini cerita nabrak kucing. Suudan kepada Allah. Wah kalau habis nabrak kucing biasanya ada apa-apa. Salahnya prasangka buruk. Tabrakan benar di ujung sana itu. Karena jangan suudan kepada Allah. Sebab termasuk mitos kepercayaan yang aneh kalau nabrak kucing itu subhanallah. Kalau nabrak orang lari, nabrak kucing berhenti. Baju yang paling bagus dijadikan kain kafan untuk kucing. Masyarakat rusak ini akidahnya. Kucing mati, sudah mati-mati. Enggak sengaja. Untung kucing. Kalau orang gimana? Ini khas khusnudan pada Allah perlu dibangun ini banyak kerusakan. Termasuk menikah dengan orang sana nggak boleh. Kenapa? Wah, ini adep-adepan jalannya. Cara apa? Seudan. Nama nggak cocok. Seudan kepada Allah. Husnu caranya gampang istikharah. Makanya Rasulullah yuhibbu tayamun dengan yang kanan. Rasulullah ingin melakukan sesuatu itu senangnya kanan dulu. Maksudnya apa? Kanan itu hal yang baik. Biar jadi yang baik. Husnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus bukan sekedar kita dengar di telinga, kita lakukan. Ibu kebalik bajunya. Bilang apa? Ya Allah dapat rizki. Benar bu dapat rizki ini. Pokoknya begitu saja. di tafsiri hal-hal yang mulia maka ana inda dhanni 'abdi bi Allah yang akan mengkabul suudun kepada Allah tidak diperkenankan Asyaitanu yajri ala bani Adam majrad dami. Setan itu bisa mengikuti jalan pikirannya manusia. Mengikuti aliran darah. Dimaknai kita ngangen-ngangen apa? terkabul tuh. Setan yang suudan Setan tahu wah ini sultan kepada Allah, dibantu oleh setan. Kalau tidak tabrakan nanti misalnya mohon maaf kalau kita anggap saja kita berdialog dengan setan. Gara-gara ada ular lewat, wah bahaya, jangan diteruskan. Kok diteruskan? Penasaran kan? Tersugesti, jangan-jangan tabrakan. Kata setan, ini kalau tidak tabrakan selamat akidahnya. Tabrakin, ceder. do bener kan? Setan seneng tuh, imanmu rusak. Dan memang kuat. Pernah suatu ketika di daerah kita, itu ada satu tempat pemandian orang dulu zaman hidup Buddha. Ada orang berkata, kalau ada orang berani nyebur di situ, biasanya kalau pulang tabrakan. Lah kita ini anak pondok bandel, alah gombal, pure gitu ya, mandi. Setelah itu benar pulang itu kita kepikiran. Setan tunggu ada kepikiran, untung selamat. Kalau tidak bisa terbawa kita. Jadi memang kurang kuat iman itu dulu baru-baru kepikiran tapi setelah itu ya eh tak perangi tapi ada namanya sugesti omongan orang kadang-kadang lebih kita percaya kadang-kadang banyak kenyataannya banyak kenyataannya bener loh ya banyak kenyataannya bener loh ya banyak kenyataannya ini digambar digambarkan Rasulullah dengan tiarota itu burung ternyata bukan burung saja mulai dari ular, kucing, segala macam itu adalah tidak boleh kita dengar tapi Allah Rasulullah itu senang yuhibbul al-fa'la berprasangka baik dalam apa saja. Termasuk tadi memberi nama yang baik ada hubungannya dengan khusnudan kepada Allah. Memberi nama yang baik. Nyembelih kambing diperlakukan yang baik ini ada hubungannya dengan hikmah yang kita baca saat ini. Khusnudan kepada Allah hilangkan tradisi-tradisi yang tidak benar. Akad nikah. Makanya kami selalu dalam urusan akad nikah gampangin. Masyarakat itu punya keyakinan. Kalau pengantin laki-laki jawabnya nggak langsung itu alamat nikahnya nggak tentrem. Ini keyakinan yang salah. Ustadz jangan ngajari nggak bener tuh. Yang nikah sekali bisa saja grogi. Bisa bener grogi. Justru itu bagus orang seperti itu itu. Ada masalah sanggak-sanggak ada hubungannya dengan itu semua. Cuman ini ada pernah dengar Gara-gara gugup atau terlambat sedikit dan sebagainya. Kalau masalah terlambat jauh ada fasil jarak lalu niat dia berpaling diulang lagi. Tapi kalau dia sanggeng seriusnya mangap-mangap tok itu. Ya ini dia sudah niat, nggak akan memutus biarpun agak lama. Lanjutkan kobil tuh nikah. Hahaha, <laughs> sangi seneng ya mungkin ya. <laughs> Jadi jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang menjadikan pernikahannya itu rusak. Itu tasya'um. Kalau kita yakini rusak bener tuh. Husnudon. Wah, ini berarti orang yang baiknya. Ini berarti bener-bener nikah baru sekarang nih. <laughs> Kalau pasah bener. wah jangan-jangan <laughs> tapi ingat tidak boleh seudon ya baik ya tidak boleh seudon ngajari seudon lagi nggak boleh seudon ini ada keyakinan sebagai masyarakat seperti itu kita pernah mendengar kami kira ini hanya di Jawa Timur saja rupanya masuk Cirebon juga ada kalau ada terlambat sedikit, loh, pokoknya jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti nikahmu nggak tentrem, nggak ada hubungannya itu. Baik, nggak ada masalah. Banyak hal-hal yang semacam itu di dalam pernikahan. Termasuk yaitu, termasuk di daerah tertentu. Kalau kita lagi pernikahan, kadang itu masaknya itu kok tiba-tiba ngapain begitu. Itu sudah Eh, ada apa ya? Loh kok tiba-tiba masaknya begini? Kok daging tuh rasanya kok Biasanya kalau begini itu suami istri nggak bakal tentrem. Eh ini sultan pada Allah. Hilangkan ini. Kelihatannya ilmu ini lebih perlu daripada yang lainnya ini. Khusudan kepada Allah. Ini berarti kalau masakannya tidak enak, berarti enaknya akan dimiliki oleh kedua mempelai hidup bahagia. Selesai kan? Kok susah? Jadi suudan kepada Allah, tolong jangan sampai ada di saat kita menikah, di saat ngapain saja, di saat bekerja. Bekerja. Di toko, mau bepergian khusnudan kepada Allah, maka Allah akan membantu ini. Indan Nabi khairan falahu. Kalau mendoa, mendugaku dengan kebaikan, maka ia mendapatkan kebaikan seperti yang ia duga. Wallahu a'lam bisawab Alhamdulillahirrahmanirrahim Selanjutnya sesi tanya jawab kami persilakan pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan mohon disebutkan namanya dan alamatnya. Acungkan tangan. Satu, kemudian satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunus dari Duku Puntan. Dan mohon maaf Pak Uya dan jemaah yang lain manakala pertanyaan saya ini sudah ditanyakan oleh jemaah yang lain dan saya kembali pada masalah sholat yang tertera dalam surat Al-Baqarah A'udzubillahi minasyaitonir rajim حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين yang ditanyakan oleh saya ini dengan sholat wusta yang pengertiannya ada yang menerangkan tentang sholat asar yang ditanyakan ini kenapa Allah menegaskan kembali dengan sholat wusta padahal dalam ayat lain itu sudah jelas ada sholat duhur asar apa ruh daripada sholat itu dan dijelaskan juga harus dilaksanakan dengan husu dan karena Allah apakah kesulitan dari pam sholat asar di antara sholat yang lain barangkali ada itu dan apakah ada kelebihan dari sholat yang lain dari sholat itu Terus, itu barangkali dan trik daripada khususnya itu sebatasannya itu sejauh mana gitu. Gimana? Waalaikum war Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asep, eh, Asep Solihin dari Bandung. Kebetulan mampir ke sini. Sekalian mau tanya, sudon kalangan masyarakat kita sebetulnya sudah lebih dari 100%. Yang dibahas tadi ada sebagian kecil Ustaz ya. Nah ini tips apa buat kita terutama yang muda jangan sampai sudon ini di level masyarakat yang punya titel jabatan itu lebih melekat daripada kita pemuda-pemudi kita yang sekarang. Nah ini caranya bagaimana? Bahwa ini kan sesuatu yang berbahaya. Itu aja terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Wildan dari Brumnas. Uh, tadi dijelaskan Azan untuk bayi yang baru lahir uh, Bagaimana dengan azan yang dikumandangkan waktu ya Atau di Cirebon itu ada azan untuk melepas orang yang pergi haji atau pindah rumah Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Buya, kemarin saya tuh mendapatkan kiriman SMS. Itu tulisannya di dalamnya tuh ada tulisannya uh, apa? Sudah mendekati kiamat, terus ke bawahnya tuh aku bernadar gini-gini gini terus kalau misalnya tidak disebarkan nanti akan mendapatkan bencana gini-gini gini. Apa itu nadarnya bisa jatuh sementara yang udah dapat SMS itu tuh banyak sekali gitu seperti meneror gitu, terus disuruh menyebarkan ke 20 orang. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dapat amanat dari Ade di Bekasi. Katanya di Bekasi dan di Jakarta ada aliran yang baru namanya aliran Al-Alawiyah. Apa? Al apa? al Iya, maksudnya bagaimana katanya gitu. Beliau uh, dia menunggu jawabannya dari Ustadz. Nanti saya transfer uh, jawabannya itu. Dan yang kedua, apakah benar bid'ah itu ada lima, yaitu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh dan haram. Apa maksudnya? Itu saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu di Bandung Bu Yaya, ya. Luaran tinggi. Ya, udah gitu, saya sholat eh, menghadapnya itu juga ada masjid. Nah, kalau di musolahnya menghadap ke sana, terus mencengnya tuh banget banget, boleh 90 derajat. Terus sholat di e, masjidnya di dalam sama di gedung itu bu ya, kiblatnya itu tetap gitu. Nah yang saya lakukan pada saat di musolah ya saya ikutin aja yang 9 seolah-olah 90 ya, derajat ya, yang yang miring itu mihrabnya atau orangnya? ini ya, jadi yang si sholat, ini tuh apa di musolanya arah, itu yang miring musolanya atau orangnya sholat? Musolanya tetap. tetap ya Pakai mic biar yang lain dengar. Pakai mic. Musolah itu tetap gedungnya. Ngadepnya. E, ngadepnya tetap, masjid juga tetap. Terus? Nah, terus di musolah itu tadinya kan misalnya ke sana terus jadi bisa 90 derajat yang gitu. yang pindah itu orang yang sholat Ininya, atau musolanya uh, arah kiblat arah arah Kan ada yang ini tuh yang Baik, baik. Baik, musolanya tetap orang yang sholat berarti yang pindah. Ya, iya, dan saya ngikutin aja uh, ada tanda kiblat kan? Ada tanda kiblat terus miringnya sejadah itu ke situ. Nah, tapi pada saat sholat di masjid yang satu gedung itu arah kiblatnya tetap. Nah, Buya mungkin saya termasuk orang salah. Suhudon juga. Padahal Suhudon nggak boleh kan kata Buya itu barat menceng sedikit sedikit gitu ya. Nah pada suatu ketika ada tamu ke rumah saya, dia membawa ini kompas. Ternyata yang menceng sedikit itu kurang menceng banget bu ya. Akhirnya saya ngikutin kompas kompas itu menceng banget sekarang. Nah yang jadi pertanyaan saya sehudon, mohon maaf nih bu ya, adakah lembaga yang lembaga yang benar-benar menangani ini kompas gitu. Saya sehudonnya barangkali kompas itu apakah buatan non muslim yang sengaja ingin mengacak-ngacak arah kiblat. Ini suhudon saya barangkali salah, mohon maaf. Adakah lembaga yang khusus menangani uh, ini apa uh, kompasnya orang muslim gitu? Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah Sholat usta disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran kalau Allah merintahkan akimus sholawat, lakukan sholat. Oh sholat al wustoh diulang lagi menunjukkan begitu pentingnya sholat ustoh, Sholat tengah-tengah. Lalu sholat tengah-tengah itu apa? Ulama berbeda pendapat bukan saja menjadi lima pendapat. Ada mengatakan sholat ustoh adalah sholat duhur karena pasti di tengah-tengah. Ada yang mengatakan sholat isya ada yang mengatakan sholat maghrib karena itu adalah batas antara siang dengan malam. Ada sholat subuh karena batas malam dengan subuh. Tapi kebanyakan ulama termasuk yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i, sholat ustos ini adalah sholat asar. Karena ada riwayat hadis tentang sholat asar adalah sholat ustaz. Semuanya ada. Jadi karena begitu pentingnya mencari. Dan perbedaan ini ada utamanya. Jadi ibu kita boleh berbeda, boleh ngambil pendapat semuanya. Setelah habis sholat asar, setelah itu khusnudan, Bah, barangkali wustonya maghrib. Giat maghribnya. Setelah habis sholat maghrib, barangkali wustonya as isya. Giat di isya. Barangkali wustonya adalah subuh. Jadi terus dikejar karena pengen mendapatkan keutamaan sholat ustok. ya termasuk kayak Lailatul Qadar. Tapi ada lagi yang mengatakan sholat ustok itu adalah sholat, nah ini, ini lebih sesuai dengan uh, hadis Nabi ajruki ala qadri nasabiki waktu Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah pahalamu itu sesuai dengan capekmu ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah setiap orang-orang berbeda yang sekiranya paling susah di sela-sela kesibukanmu itu wusta di tengah-tengah di antara kesibukan yang punya toko itu bisa saja benar-benar sholat asar gitu ya sebab biasanya setannya itu menggiring pembeli itu menjelang maghrib ya Nah ini. Atau sholat duhur sampai mendengar jam 3. Baru kalau, ya Allah sudah jam 3. Ada beli lagi. Jadi ini, usta itu ada, ini barangkali, ini pendapat ini kelihatannya lebih aman. Jadi semua orang yang paling susah sholat ini kapan? Yaitu usta, perangi. Memerangi hawa nafsu. Ajrogi ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan susah payahmu. Ini juga pendapat ulama. Paling susah apa? Bapak kerjanya jam berapa? Nah ini. Tokonya buka jam berapa? Susahnya kapan lah ini? Maka di saat susah-susah melakukan sholat, maka itu baginya adalah kalau melakukannya dengan serius, tepat waktu, mendapatkan pahala yang banyak. Husto. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh para ulama di dalam kutub syafi'iyah mengatakan adalah kebanyakan adalah sholat asar. Itu asar. Karena memang sholat asar hampir banyak orang juga susah memang. Habis sholat duhur tidur bisa kebablasan. Yang lagi kerja alasannya tanggung sekalian saja. Nah ini ini asar antara duhur dengan maghrib. Baik itu sholat usto. Kemudian orang berprasangka buruk kepada Allah bukan kepada manusia saja ya. Kepada Allah, kepada manusia kita juga tidak boleh. Di saat ada orang berbuat baik, kita berprasangka buruk kepada orang nggak boleh. Sholat mau apa? Allah. Ini datang ke masjid paling mau nyalonkan jadi bupati. Nggak usah suudan. Calon bupati ke masjid ya alhamdulillah di nih. Ini memang kita ini serba salah. Calon bupati tidak ke masjid ruwet, calon bupati ke masjid ribut. Terus maunya gimana? Jadi kalau ada orang datang ke masjid ya nih. ada bupati kok mau hadir pengajian calon bupati biarpun tiga tahun yang datang nih. Nah, ini menghimbau ini calon-calon bupati, calon wali kota saat ini sudah hadir majelis, jangan nanti kalau tiga bulan sebelum pemilihan baru datang ke majelis, jangan. Ya ini. Kalaupun ada yang datang kita khusnudhani. bukan disuudhani. Ini manusia. Baik, ini kelihatannya yang ditanyakan prasangka buruk kepada Allah di dalam banyak kehidupan. Iya, memang banyak. Kita sudah suudon kepada Allah. Hampir dalam segala kehidupan. Urusan kerja. Di PHK nangis. Ya. Nangis tak? dipecat. nangis ya Allah, terus dapat duit dari mana lagi? Memangnya yang ngasih duit siapa? Lupa Allah di mana itu? Dipikir yang menghidupi dia adalah bosnya itu lihat. Banyak orang begitu ya. Sehingga ada orang saking suudannya kepada Allah, rela kehormatannya, yang penting saya kerja di situ. Mungkin tidak mikir sholat, mikir tidak mungkin bajunya nanti menutup aurat atau tidak, yang penting aku diterima. Lihat, suudan kepada Allah. Padahal Allah tidak akan memberikan rizki yang mulia, kecuali melalui cara yang mulia. Tidak, saya tidak bisa kerja di situ. Kenapa? Karena agamaku tidak bisa aku terapkan di situ. Tidak. Tapi susah. Kenapa sayang tidak diterima? Duh, ini sultan kepada Allah sudah. Kerja di mana saja. Dan ketahuilah, yakin bahwa setiap kali anda menolak yang haram, pasti Allah akan ganti dengan yang halal, asalkan waktu menolaknya karena Allah. Bukan karena gaya. Mungkin ada orang menolak sesuatu yang sobat. Astagfirullahaladzim saya tidak nerima ini. Allah, ini dari orang yang tidak benar. La, tidak. Ah, selamanya saya tidak terima. Pamer nih. Terima insya Allah. Ada orang ya, mungkin tidak mau dengan duit pemerintah ya. Duit orang begini. Sumbangan yang ini tidak mau. Tapi pamer. Tidak mau. Demi Allah, saya tidak mau nerima. Ah. Tidak usah begitu Pak. Makasih. Insya Allah. Gitu saja. Nah, kalau menolaknya adalah hanya pamer saja, Allah tidak akan ganti. Tapi kalau kita menolak sesuatu yang tidak baik, karena Allah yakin Allah bakal ganti. Baik, cara mengobati gimana? Sekarang suudan sudah di mana-mana ya. Urusan kerja, urusan sekolah, dipikir keberhasilan anak kita harus melalui sekolah itu yang harus kita nyogok tuh, bukan? Ya suudan pada Allah. Mereka sekolah lain anak kita nggak bisa pinter. Harus pakai sekolah namanya apa? Nyogok, mahal lagi. Kalau kami punya prinsip, jika sekolah itu menerima sogoan, kami tidak akan sekolahkan anak kami di situ karena tempat itu sudah tidak baik. No. Ya tidak baik kok oh, gurunya sudah membenarkan nyokok. Ini saja dari awal anakku sudah dididik dengan pendidikan yang tidak baik. Lah kalau orang tua masih memaksa, ini suudon dipikir nah, anaknya tidak bisa pintar di mata lain. Yang nggak nyogok. Lah ini harus keyakinan ini dibangun nih mulai dari sekolah, mulai dari kerja, mulai dari mau tidur denger ini sudah bingung. Mulai dari bangun tidurnya bangun-bangun kelihat orang minta. Waduh celaka pagi-pagi sudah ada orang minta-minta. Ini semua kehidupan kita sudah seudon kepada Allah. Makanya sengsara hidup ini. Lapanglah. Bagaimana caranya? Ilmu. Ilmu. Lah kayak begini ini adalah untuk mengobati. Kalau tidak pernah mendengar ya ke bawah. Tidak pernah ngaji, dengar kata kata temannya. Awas lo biasanya kalau begitu tuh ada aja. Ada aja. dan Tuh, apa aku bilang. Nah, ini. Maka dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Sebab apa? Keyakinan yang tersebar ini dulu dikemas dengan ilmu, pakai bukti lagi. Jadi caranya adalah dengan ilmu. Lah ini ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kecuali dengan ilmu. Yakin dilawan Enggak. Itu banyak mulai dari memilih jodoh, mulai dari ini, semuanya ini. Sehingga pakai sistem nama, pakai ini, hitung-hitungan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari pendidikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan Rasulullah istikharah, husnudzan selesai, beres. Ini jadi caranya adalah dengan ilmu satu-satunya, tidak ada kecuali dengan ilmu. Dikasih tahu. Nah, jadi kalau kayak ini tadi yang kita sampaikan pada kesempatan ini didengar, ya mereka akan ngerti. Nah, kalau yang didengar adalah Al-Ustaz Sinetron sama ngobrol di kantor bicara tentang khurafat pegangannya buku primbon kalau mata keduten awas kalau sebelah kiri itu duit bakal hilang kalau kanan dapat duit lah itu di kantor ya betul lah kok ketawa ini dulu begitu kayaknya nih Alhamdulillah semoga kita menjadi orang tobat semuanya ini <laughs> Nah ini banyak kan begitu. Jadi obrolan di kantor lebih diyakini. Baik, kita rubah dengan ilmu. Enggak. Kemudian masalah azan untuk bepergian. Itu memang ada para ulama melakukan itu semua. Yang harus kita pahami bahwa kalau kita berbicara tentang untuk siapa disyariatkan adzan, Adzan itu yang jelas di waktu kita melakukan sholat. Di saat ada kelahiran. Di saat ada angin topan. Termasuk di saat bepergian di sini hilaf di antara ulama. Termasuk di saat akan orang dikubur ke dalam kubur itu hilaf di antara ulama. Kebanyakan ulama mengatakan tidak ada azan di di saat dikubur. Jadi nyantai saja urusan-urusan yang semacam ini. Yang nggak benar yang saling membid'ahkan itu loh. Jadi ulama sudah berbeda pendapat sudah sangat jelas. Kayak Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan tidak ada adan di saat masuk kubur. Tapi ulama yang lainnya dari madhab Syafi'i ada adan saat kubur. Masalahnya apa? Seperti halnya orang itu adalah di saat keluar dari alam rahim ke dunia, maka saat itu ia mendengar kalimat Allah takbir adan maka di saat pindah dari alam dunia menuju alam barzah maka dikumandangkan adzan. Ini adalah hujahnya mereka. Adapun masalah benar tidaknya ini sudah diperdebatkan oleh para ulama, jangan sok lebih pandai dari mereka. Nah, termasuk bepergian ini adalah dikumandangkan ini adalah karena dia akan melam memang dianjurkan di saat kita melakukan satu perubahan keperubahan untuk bertakbir. Naik gunung, Allahu akbar. Ada kalau kita lagi perjalanan naik itu dianjurkan untuk takbir. Maka itu dari perubahan suasana ke suasana, suasana yang lain, ini adalah anjuran untuk itu semuanya. Maka ada di saat kita apa? Ada angin topan azan, di saat melalui bepergian azan, ini adalah yang dilakukan oleh para ulama. Diketahuilah semuanya kalau kita rinci ada hujahnya. Itu semua dikatakan oleh ulama adalah dianjurkan. Kalau tiba-tiba ada orang yang tidak mau, kita terima. Tapi ingat jangan mencaci. Itu saja. Jadi yang terjadi itu adalah oleh para ulama itu ada semuanya dan dikukuhkan di dalam buku-buku kita. Nah, makanya majelis kita itu pengen kita hadirkan agar kita lebih tahu. Bahasanya ini orang hilaf, hilaf itu boleh melakukan, boleh tidak. Tidak saling mencaci. Tapi ada orang seolah-olah paling benar dia, semuanya sesat, masuk neraka. Syirik, bid'ah, sesat. Masuk neraka, syirik, syiah, bid'ah habis semuanya yang masuk surga hanya dia bibiknya sama pamannya yang lain nggak boleh ini musibah nah ini baik sudah ulama membahas semuanya lebih hebat dari kita majelisnya lebih gede dari ini ilmunya lebih luas dari kita maka kita sederhanakan yang demikian ini makanya ada termasuk tadi yang kita sebutkan masalah ma azan melahirkan ini orang akhir zaman keras mengatakan bid'ah innalillah kalau kita buka kita fikih semuanya dan riwayat dari Sayyidina Rasulullah tadi yang melama mengadam Sayyidina Hasan, ulama yang mentasih hadisnya banyak. Kenapa dia menutup? Ini mentasih, ini mendoaifkan. Kenapa harus kita pilih yang mendoaifkan? Ini mentasih dengan hujah, dengan riwayat-riwayat yang sangat jelas. Ini pun masih orang ada yang membid'ahkan, memang. Jangan kentu ada hujah yang sangat jelas yang pernah kita bahas. Masalah-masalah khilafiyah, secara langsung atau tidak langsung, boleh dari bab tawasul, bab ini semuanya. Sudah jelas hujahnya, ada dalilnya, masih saja menolak. Ya, itu adalah urusan orang lain ya. Masalah orang seperti itu adalah jangan diajak mau wa idza oh, apa? Kalau ada ketemu orang-orang semacam itu, Al-Qur'an mengajari qulu salama. Assalamualaikum. Sudahlah, sudah. Silakan nanti repot. Apa? Enggak bisa diajak ngobrol yang baik. Baik adapun masalah hari kiamat, anda tidak boleh Suudon juga pada Allah. Gara-gara SM. Pokoknya begini. Ini ceritanya tahun 84. 84 itu kalau tidak salah kita baru mulai bisa baca. Kita baru mulai bisa baca waktu itu ada fotokopi yang dibagi-bagi ke rumah. Ada orang bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkabarkan bahwasanya kiamat akan segera datang tolong disebarkan fotokopi ini. Barang siapa yang bisa menebarkan 100 fotokopi, maka begini, dedesinya banyak rizki, rizki, rizki, rizki. Tahun 84 adanya fotokopi. Tahun 2004 adanya SMS. Sudah jangan didengar kayak begitu. Mengaku Rasulullah dan sebagainya. Dari dulu sudah disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah bahasanya hari kiamat itu sudah dekat agar kita punya persiapan. Bukan kita suruh mengurusi kapan kiamat datang, tapi kita suruh mempersiapkan untuk setelah hari kiamat. Jangan dipercaya kayak begitu-begitu. Tidak -begitu. usah dihapus, sengsara. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak akan masuk bab nadar yang telah membaca, aku telah bernadar. Kita baca SMS-nya orang itu. Tulisannya orang, tidak akan mempengaruhi kita. Jangan didengar kayak begitu. Itu merusak. Merusak keimanan. Ada orang di Mekah katanya bermimpi ketemu Rasulullah, penjaga Masjidil Haram ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Madinah ketemu Rasulullah SAW lalu berpesan kiamat akan datang tolong sebarkan kalau tidak menyebarkan SMS ini bisa celaka ya, tidak usah dipercaya hal-hal yang demikian itu karena kiamat itu adalah Allah saja yang tahu dan Nabi Muhammad hanya memberikan tanda-tanda tidak ada dari hambanya yang tahu Rasulullah tidak pernah menentukan kapan akan tapi pasti akan datang melalui tanda-tanda ada alamat suhra tanda kecil ada kubra. Datangnya Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Itu semua adalah alamat alamat kubra dan itu semua belum datang. Apakah enggak mungkin kiamat besok datang? Mungkin. Semuanya itu mungkin akan tetapi Allah sudah menjelaskan setelah tanda-tanda akan dipenuhi tanda-tanda itu dulu baru nanti akan datang hari kiamat dan tanda-tanda itu bisa disempurnakan oleh Allah dalam satu kejap besok lusa satu hari dijadikan kayak 40 tahun, kayak 1000 tahun, baru terjadilah nanti tanda-tanda kiamat kubro, setelah itu kiamat yang sesungguh apa tanda-tanda kiamat, setelah itu terjadilah kiamat. Intinya nggak boleh kita percaya dengan SMS-SMS yang aneh itu. Dijawab saja, Pak, yang penting sholat lima waktu, kalau kiamat aman. Jangan sibuk SMS dok, nggak mau sholat, itu. Kemudian masalah aliran alawiyah ini perlu dicek kembali. Kalau Alawiyah itu biasa kita dengar namanya Torekoh Alawiyah. Itu adalah Ba'alawi, itu Torekoh Alawiyah. Satu Torekoh, zikir dan sebagainya, satu amalan yang dinisbatkan kepada kaum Alawiyin adalah para habaib dari ahli bed Nabi Muhammad yang datang dari Yaman dari keluarga Ali Ba'alawi. Ba'alawi. Jadi para habaib yang dari Yaman itu biasa disebut dengan alawiyin dan mereka punya torekoh zikir-zikir seperti yang kita baca rotibul haddad dan sebagainya dan itu sudah dijelaskan bahwasanya mereka tidak berbeda dengan kita kalau benar alawiyah ini yang dimaksud karena manhaj alawiyah itu adalah secara keilmuan diambil dari Ihya Ulumuddin secara amalan zikir diambil dari Abul Hasan Asyadili jadi gabungan Ghazaliyah dan Syadiliyah ini kebanyakan seperti itu. Jadi itu adalah Torikoh Alawiyah, juga Torikoh muktabarah. Dan itu adalah menghimbau lebih banyak amal. Dan memperbanyak ilmu. Ini Torikoh Alawiyah. Amalnya itu yang wiritan-wiritan itu ada. Dengan ilmu. Jadi tidak saja zikir-zikir saja, tapi ilmu juga didorong. Torikoh Alawiyah. Barangkali kalau ada saudara di Jakarta, langsung saja suruh mendengar 102 FM. Setiap saat bisa dengar pengajian kita di sana. Karena uh, pengajian ini juga disiarkan di sana. Di Wadi FM 102 FM. 102 FM dari Bogor itu nanti sampai Jakarta, sampai Tangerang, sampai Bekasi, sampai Cikarang, sampai ini. Atau 95,5 Ras FM itu juga ada nah, atau 100 100 Kam ya? Wa'an eh ya. Ada di Bogor 105 koma ada radio pesantren Ihya itu juga seluruh Bogor masuk itu juga dua kali sehari menayangkan pengajian kita kalau tidak di sini di sana jadi banyak di sana tidak usah khawatir 102 FM itu yang besar dan 102 FM selalu nanti menghadirkan masalah alawiyah dan sebagainya karena kebetulan itu adalah manhajnya Ahli Sunnah wal Jamaah 102 FM. Itu radio besar. Adanya di Bogor. Dan kita besok malam acara kita di situ. Besok malam ada acara kita di situ. Baik. Kemudian untuk di daerah Sumedang juga ada 91,8 kalau tidak salah. Kalau di daerah Kuningan 91,4 atau 101,6. Di Cirebon 108. Kemudian di Purwakarta juga ada, Sukabumi juga ada, kita lupa. Nanti yang ada di Gresik barangkali kalau ada saudara di tempat lain bisa minta radio aja bisa dengar. Kalau di Gresik namanya MBS FM. Itu pengajian kita juga ada di sana. Barangkali ada di luar Jawa juga ada. Nanti di di daerah Lubuk Linggo sana juga ada. Pokoknya nanti kalau ada saudara di mana, kalau ada bisa mengikuti atau langsung radio streaming. Kalau dia biasa mengikuti uh, internet bisa langsung dibuka di buyayaya.org nanti langsung terdengar radio streaming pengajian kita di situ ada siaran langsung kayak begini ada siaran langsung ini ada siarkan uh, di radio bisa didengar dari mana saja buyayaya.org gitu saja nanti kalau di internet ada jadi nanti biar semakin sambung kalau ada saudara yang ingin tahu kasih tahu saja biar semakin dekat silaturahmi kita bid'ah ada Bid'ah itu semuanya dolalah sesat. Enggak ada bid'ah yang baik menurut syariat. Tapi menurut bahasa, bid'ah itu ada yang wajibah, wajib. Jadi kalau syariat itu sudah dikatakan Rasulullah, kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar. Akan tapi bid'ah menurut bahasa itu ada yang baik seperti waktu Sayyidina Umar bin Khattab melihat orang melakukan sholat terawih berjamaah nikmatil bid'atu hadhihi sebaik-baik hal yang baru adalah ini. Itu bid'ah bahasa. Jadi bid'ah bahasa sudah dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ada bid'ah itu ada wajib, bid'ah ada sunnah, bid'ah makruh, tapi itu bid'ah menurut bahasa. Sebab bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Jadi ada bid'ah hasanah. Jadi kayak ada bid'ah pekerjaan-pekerjaan yang baik Adapun bid'ah dolalah ini harus ada definisinya dan itu ada perlu waktu pembahasan yang khusus. Ada dari yang pernah kita bahas barangkali ada diulang CD masalah bid'ah pemecah belah umat kita menjelaskan ada satu CD bid'ah pemecah belah umat itu kita jelaskan definisi bid'ah apa kemudian kita harus tahu sebuah pekerjaan jadi kalau kita pengen menghukumi satu pekerjaan itu bid'ah dituntut dua hal Tahu yang pertama harus tahu apa itu bid'ah. Jangan salah paham. Bid'ah harus tahu ilmunya. Bid'ah itu bukan seperti yang mereka katakan. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Lalu kita tunjuk. Ini mik tidak pernah ada zaman Rasulullah. Itu kan urusan dunia. Ente tadi nggak ngomong, nggak dibedain dunia sama urusan agama. Ayo dari mana? Ini orang bingung. Ah, urusan agama saja. Baik. Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan sholat berjamaah rame-rame. Enggak pernah dilakukan Rasulullah. Itu perkecualian. Tuh kan, keluar satu sudah ya. Jadi aneh-aneh. Sayyidina Uthman bin Affan membuat azan kedua di dalam sholat Jumat. Bid'ah atau enggak bid'ah? Berani ngomongin bid'ah musuhan sama Sayyidina Uthman tuh nanti. Tidak ada, jadi ada ilmunya. Jadi bid'ah itu apa? Ada definisi bid'ah, tariqatun fid dini ishari tudah isyari'ata yuktas bisulu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit abut Mengada-ngada dalam urusan agama yang sudah ada di dalam agama itu tujuannya adalah karena berlebih-lebihan dalam ibadah. Saya ini orangnya sehat, seger, buger, sholat kok cuma lima waktu, mau nambah satu. Nah tak sholat subuh baru bangun tidur cuma dua, nggak enak. Nah, <laughs> itu bait <laughs> lah itu jelas itu itu. Adapun yang lainnya perlu dicek kembali. Maulid Nabi. Nah, insya Allah dua minggu yang akan datang atau minggu depan kita akan mencoba menjelaskan bagaimana kita mempersiapkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan kita seperti apa hujah-hujahnya dan ketahuilah bergembira dengan Rasulullah itu bukan saja bergembira dengan syariatnya saja, tapi dengan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi yang berebut air wudhunya, berebut ludahnya Rasulullah, berebut ini menunjukkan bahasanya jasadnya Nabi Muhammad ada maknanya. Ini Insya Allah akan kita bahas. Sehingga bergembira dengan Rasulullah bukan di saat diutusnya Nabi Muhammad saja, tetapi mulai dilahirkannya. Adapun harinya nggak penting. Yang penting Rasulullah pernah dilahirkan, selesai. Ini akan kita bahas. Kadang-kadang orang bahas, itu nggak benar lahirnya tanggal dua. 12 kok bisa dirayakan? Kita tidak merayakan tanggal 12-nya, Pak. Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir atau tidak? Ini ini pembahasan nanti Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Lah, ini adalah masalah bid'ah bid'ah kayak begitu. Kemudian masalah kiblat. Ibu tidak usah pusing. Jadi kiblat ini adalah panjang ya. Kita menghimbau kepada ahli ilmu untuk leleh, seleh. Kadang orang sombong dengan ilmunya biasa. Ahli fikih sombong dengan fikihnya semuanya goblok. Ahli tajwid dikit-dikit tajwidnya. Ahli falak dengan ilmu falaknya. Bab keblat nggak tahu yang lainnya, taunya keblat. Pengen dipendang pinter nyalain yang lainnya. Dah kan? Kalau sudah ahli fikih nyalain yang lainnya dengan fikihnya. Kalau sudah ahli Quran, astagfirullahaladzim, Ustaz gombal tuh, masa jadi imam bacaannya nggak bener Hmm, ah. Ustaz tajwidnya ya. Kalau sudah orang sombong dengan yang dimilikinya rendah. Padahal ilmu itu sederhana. Ilmu menetapkan keblat itu ilmu. Harus hubungan dengan fikih. Jujur, di dalam pembahasan masalah keblat para ibu dan bapak ada empat tingkatan. Gimana orang tahu keblat? Orang tahu keblat ada empat tingkat. Yang pertama tahu keblat karena melihat dengan matanya sendiri tuh segi empat Ka'bah. Maka sholat tidak sah kecuali ngadep ke Ka'bah. Ngadep itu maknanya dia menghadap ke Ka'bah kalau dia seandainya berjalan pasti nabrak ke sana. Gak apa-apa miring sana, miring sini, pokoknya kalau jalan nabrak Ka'bah. Kalau lurus nabrak Ka'bah. Anggap saja ini, ini Ka'bah. Jadi kita ngadepnya sini. Pokoknya kalau kita melangkah nabrak, miring sana, miring sini. Ini kalau orang bisa melihat Ka'bah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak melihat Ka'bah, tapi ngikuti orang yang melihat Ka'bah. Ini Ka'bah nih, hitam nih. Ya. Bagi orang yang ada di dalamnya akan kelihatan. Tapi di balik gunung sana nggak kelihatan kan? Ada orang berdiri, sini loh ketok kebak Ka'bahnya. Nah. Jadi dari sana menghadap ke arahnya orang tersebut, tapi nggak melihat kan? Maka ini tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua adalah tidak melihat Ka'bah langsung, tapi mengikuti orang yang lihat Ka'bah. Yang ketiga adalah ijtihad dengan ilmu bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Ilmu menentukan Ka'bah. Jadinya ilmu menentukan Ka'bah ada ilmunya sendiri. Kalau bintang sana, telinga di sini, nanti Ka'bah ada di sini, ada ini. Melalui ada alat-alat sendiri, itu ilmunya sendiri untuk menentukan Ka'bah. Jadi menentukan Ka'bah. Jadi ijtihad dengan ilmu. Lah, berijtihad dengan ilmu ini namanya ijtihad. Tingkat yang ketiga. Yang keempat adalah ngikuti orang yang ijtihad. Ijtihad itu berusaha dengan ilmu. Yang keempat adalah ngikut orang yang berijtihad. Nah, lah ini kelas kita ini rata-rata semacam itu. Sebab kalau kita mau sholat di perjalanan, nggak pernah kita ngukur sendiri kan? langsung kita percaya kepada orang yang telah membuat masjid itu. Baik, yang keempat kita. Yang ketiga ini para ulamanya ini. Jadi menentukan kiblat adalah ijtihad. Jadi ijtihad benar. Ijtihadnya dengan ini kalau secara umum ya disebut oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwasanya kalau kita itu di Indonesia karena di bawah katulistiwa, di dekat katulistiwa sederhana. Kalau kita menghadap barat lurus, ke sana ke barat ya, menceng sedikit ke arah kanan itu adalah kiblat. Ini mencengnya sedikit. Jadi rata-rata masjid itu sudah mesti miring sedikit. Makanya kalau sudah di mihrab masjid gak usah meneng lagi. Ya, kalau sudah di mihrabnya masjid gak usah tayamun lagi. Kalau lurus kita di Indonesia ini, maka waktu itu harus tayamun sedikit. Kalau tidak tayamun juga sah. Miring sedikit, miring ke kanan sedikit. Kalau tidak miring ke kanan juga nggak apa-apa, asalkan masih ke arah jihad kiblat. Baik. Jadi menentukan masjid ini adalah dengan ij masjid sana dengan ijtihad kecuali salah benar ketukar kebalik ngadapnya ke timur harus dirubah tapi kalau masih menghadap ke barat, miring sedikit itu sudah sah. Lah, kemudian setelah ini masjid dulu ditentukan dengan ijtihad para ulama yang dahulu dengan caranya, dengan melihat bintang, melihat ini ada ilmunya sendiri. Lalu ada orang sekarang melihat dengan internet, dengan ini semuanya. Baik, yang pertama adalah ijtihad. Yang kedua juga ijtihad. Lah kalau ijtihad dengan ijtihad kita tidak usah pusing, boleh diikuti semuanya. Tapi karena sombong ini rusak semuanya sehingga tahun 90 ada garisnya. Seperti begini, tahun 2000 miring ke sini, tahun 2004 miring lagi ke sini, 2000 berubah-ubah nanti. Terlalu banyak yang ijtihad. Ini orang susah. Gara-gara keblan ribut, akhirnya jamaahnya sepi. Sudahlah kalau sudah mengharap ke barat selesai ini ya. Pokoknya baratnya mana tahu. Nggak usah bingung masalah begitu. Digampangkan. Nah kalau kita menghimbau dari tim negara itu bagus untuk menyatukan suara. Tetapi tidak semua orang mau. Siapa itu yang sombong dengan ilmunya? Ini benar, saya sudah mempelajari ilmu keblat nih. Berarti ini kiai dulu salah semuanya. Tanyakan, sampean pasti benar pak? Pasti benar? Nggak berani, karena ini ijtihad. Sampai tidak melihat Ka'bah, sampean pun tidak pasti benar. Sampean ngira-ngira benar. Itu jangan ngira-ngira benar. Makanya jangan sok nyalahkan. Lah ini masalah istiadat dengan istiadat tidak boleh saling merendahkan. Ibu ngikuti saja musola, selesai. Ibu sholat miring sedikit nggak apa-apa. Apalagi disebutkan kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah, kalau sudah mengarah jihadul Ka'bah, kita ngadap ke barat sudah sah. Keblat kita ke barat. Selesai Bahkan kalau seandainya miring ke sana sedikit menurut Abu Hanifah sah. Tapi kalau menurut madhab Imam Syafi'i, kalau sengaja miring, menyerong, itu adalah tidak sah, sengaja. Tapi kalau tidak tahu ya kira-kira ini selesai musola. Makanya paling enak ikut musola. Dan kalau sudah masuk musola sama masjid nggak usah miring lagi, tolong. Sebab musola itu dibangun sudah pas miring. Sudah diiringkan itu masjid itu. Baik wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan tertulis? mana yang didahulukan seorang suami memenuhi ini sudah kenapa diulang lagi sudah ini baru kayaknya pernah apakah mendoakan buruk kepada orang yang telah berbuat dolim dibolehkan boleh tapi tidak utama. Orang berbuat dolim kepada kita boleh kita mendoakan tapi bukan yang baik. Sebab dia bisa dia adalah ahli iman, bisa saja saat itu dia sudah berubah menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Sehingga kita bisa mendoakan waliullah. Tapi secara umum adalah hak Anda untuk minta pertolongan kepada Allah untuk menghancurkan orang yang berbuat dolim kepada Anda. Tapi sebaik-baik hati adalah hati yang seleh. Jika anda didolimi, anda doakan, Ya Allah, orang itu kurang ajar benar, Ya Allah, tambah rizkinya. Hmm. Hebat tuh, hati yang bersih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Iman benar tuh, karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau anda doakan, Ruki, Kalau dia anda doakan, anda doanya dikabul. Ayo, Coba saja dijamin. Ibu punya jaminan pengkabulan doa. Ada orang kaya raya kurang ajar. Pakai mobil rang-rang sudah begitu gentengnya jatuhin kita. Tak taunya anjingnya ngaku. Oh segala macam. Uh. Ibu dikasih doa. Satu tok dikabul oleh Allah untuk doain dia. Ayo. Doain semoga melarat anjur mati. Hah? atau semoga sadar jadi baik ibu besok dapat satu miliar pilih mana nah. sudah rugi doain jelek kalau seandainya doa anda dikabul doain yang baik ibu enak punya tetangga jadi baik dulu mah musuh tetapi sekarang jadi teman karib kan enak jadi pokoknya doa baik itu gak rugi pembersih hati dan kadang-kadang itu bukan kedoliman gak sadar kita dulu yang mulai Kadang-kadang makanya sudahlah paling aman jangan mendoakan doa jelek kepada orang lain. Kalau doa kita nggak makbul, apa artinya? Tambah jelek hati kita. Kalau makbul, salah, sayang dong. Doa saya dikabul, saya doain yang jelek. Pengen doa yang baik. Ya Allah jadikan tetanggaku semua orang-orang soleh, baik-baik semuanya. Sampai pintu rumahku ndak aku tutup aman. Di saat aku pergi anak gadisku selamat. Eh enak itu. Kalau kita doain dulu mah cuma jahatnya yang lepas anjing, besok nyuri. Nah, gara-gara kita doain, sudah nyuring lempar batu, habis itu fitnah Kan tidak enak gara-gara kita doain yang jelek. Ya, kalau doa yang baik kan nyaman. Jadi tidak ada doa jelek itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Doa yang baik termasuk orang musuh kita. Mem oh, termasuk pada orang yang bid'ah bid Anda. Jangan doain yang jelek. Mungkin Anda marah saat itu tapi terlintaskan di dalam hati, "Ya Allah, berikan bimbinganmu dan petunjukmu ya Allah." Apakah ganti nama me, apakah mengganti nama lahir dibolehkan? Mengingat mantan tunangan adalah seorang yang selalu menyembuhkan orang-orang yang gaib dengan orang dengan hal yang gaib yang dia kau oleh guru gaibnya bisa menyerupai nabi malaikat wah aneh-aneh jangan nikah dengan orang itu sudah oh, Yesus ya, tidak ada itu nikahlah dengan manusia normal kalau sudah orang ngaku yang aneh-aneh bermasalah itu. Ketemu Ibnu Hajar orang ngaku ketemu jin saja nggak boleh dipercaya tuh. Wah, nanti di saat melakukan kesalahan dia melakukan aku dibimbing malaikat. Ayo ngomong apa? Tidak ada sudah jangan beraneh-aneh ketemu malaikat ketemu ini semuanya. Jadi apa? Tadi mengganti nama lahir. Apa hubungannya ya? Mungkin ini tanya kepada orang bingung. Nah, padahal orang bingung di Cirebon dikasih nama orang pinter. Kadang-kadang kita bingung ya. Dukun dikasih nama orang pinter. Orang bi bukan orang pinter. Makanya dulu pertama kita masuk Cirebon, Buya ada orang pinter ngasih tahu. Oh, masya Allah bagus. Eh orang pinter tak tanya dukun. Bukan orang pinter itu. Orang bloh, Ya nebekun bukan dukun pinter. Yang pinter itu yang kenal Allah dukun tidak bukan orang pintar jangan bilang orang pintar busan rawang rumahmu ada jinnya 25 katakan kurang pak ini ada aneh-aneh orang itu orang pintar katanya enggak itu adalah orang yang merusak itu akidah kita keyakinan kita rukiah itu ada di dalam Islam tapi kadang-kadang sudah kalau dibumbui dengan yang aneh-aneh itu alamat sebab satu jin ada harganya loh bu ibu ada jinnya 5000 kalau satu seribu berapa pak <laughs> Tapi yang lima ribu ada dua kan? Yang lima ribu, ada dua puluh ribu nanti aneh-aneh. Ngitungnya kapan ya? Hebat bener tuh orang. Sudahlah. Padahal rukiahnya para ulama datang kepada kiai didoakan al-fatihah selesai lima puri Allah. Hadis Muslim fatihah menjadi pengkabulan doa selesai itu rukiah yang benar. Kemudian Oh ini, ini masalah lain. Menurutnya dan setiap pasien perempuan selalu jadi jatuh hati dan mau melakukan apapun untuknya. Ah, ini apalagi sudah begitu, nggak benar tuh. Bukan jatuh hati, itu dibohongi biasanya. Saya sendiri sudah tahu banyak didolimi olehnya. Berusaha ikhlas sabar. Siapa ini? Suaminya atau calonnya? Tapi sampai putusannya pun saya masih selalu mengingatnya. Meski sudah berusaha berikhtiar, berdoa, semuanya untuk melepas dari permasalahan ini. Sudah jauh-jauh saja kok susah. Kalau orang nggak benar nggak perlu istikharah. Ya, istikharah itu bagaimana? Jadi Anda beristikharah mau menikah dengan seseorang itu kapan? Di saat orang itu sudah terbukti baik, soleh dan benar. Itu baru diistikharahi. Kalau sudah jelas nggak benar, nggak perlu istikharah, langsung tolak. Oh istikharah no. Ada orang, ada penjahat perampok melamarku. Sebentar saya mau istikharah dulu. Nggak ada itu. Istikharah itu sudah baik, benar baru diistikharoi, bukan yang nggak baik. Baik. Ini saja. Ini khawatir belum ditanya, belum dijawab sudah bismillah waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'tir alaina innaka ala kusyuk. Allahumma ya Rabbana ja'alna kama yadhunnun. Ya Allah jadikanlah kami seperti yang mereka duga. Mereka menduga kami menghadiri tempat ini sebagai orang baik. Maka wujudkanlah ini semua ya Allah. Dan yang hadir di tempat ini ya Allah karena husnudon kepada tempat ini. Mereka berhusnudon ya Allah tempat ini tempat kau turunkan rahmat kepada mereka. Mereka berhusnudon yang hadir di tempat ini. Mereka berhusnudon bahwa tempat ini tempat yang kau ridai Mereka berhusnudon tempat ini adalah tempat kemuliaan. Mereka berhusnudon tempat ini tempat mencintai mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka ya Allah karena khusnudan mereka kabulkan ya Allah wujudkanlah khusnudan mereka ini ya Allah dan sungguh bagimu tidak su tidak mu tidak susah ya Allah bagimu ini semua sangat mudah maka ya Allah karena khusnudan mereka kabulkan hajat mereka ya Allah Yang punya hutang mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang ya Allah. Yang lagi mulai usaha ya Allah jadikan usahanya makmur dan penuh berkah ya Allah. Yang sudah berjalan usahanya menjadi jadikanlah usaha itu lebih bagus ya Allah. Yang sudah bermenikah tapi belum punya anak berikan mereka mereka anak yang soleh soleha. Yang belum menikah ya Allah berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang koridor ya Allah. Dan wujudkan keindahan ya Allah di ya Allah semua yang hadir di tempat ini. Indah di dalam rumah tangganya, indah di dalam masyarakatnya, indah di dalam negerinya ya Allah. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah mereka berhusnuzon bahwa dari tempat ini mereka akan kembali menjadi orang yang koridoi maka bimbinglah mereka. Tingkah laku mereka ya Allah mulai detik ini hingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Bimbinglah perjalanan hidup mereka menjadi perjalanan hidup yang koridoi. Siapapun mereka ya Allah ada di antara mereka yang datang ke tempat ini dengan dengan dosa yang amat banyak. Tapi ya Allah mereka berhusnuzon husnudzan engkau akan mengampuni di tempat ini maka ampuni mereka ada di antara mereka yang datang ke tempat ini dengan segudang masalah ya Allah mereka datang ke tempat ini karena berprasangka baik engkau yang akan menyelesaikan masalah ini ya Allah di tempat ini maka selesaikanlah masalah mereka ya Allah pertama seperti seperti engkau telah pertemukan jasad kami saat ini maka pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah seperti engkau telah pertemukan kami di dunia ini maka pertemukan kami ke di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kenistaan ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari sebab kemaksiatan ya Allah. Pintu kemaksiatan semuanya tutup ya Allah dan ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu persatu. Dosa kami kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Dosa kami, kami tidak bisa menghitungnya dan kami tidak bisa menghentikannya. Ada banyak dosa yang kami sering melakukannya. Padahal kami mengerti itu dosa tapi kami susah meninggalkannya maka ya Allah berkat majlis yang mulia ini berkat tempat yang kau muliakan dan dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ini maka ya Allah bantulah kami untuk meninggalkan dosa tersebut dan ampuni dosa kami ampuni dosa kami ya Allah yang sakit dari kami ya Allah yang sakit ya Allah sembuhkan dan yang telah mendahului kami berikan pengampunan kepada mereka ya Allah berikan pengampunan kepada mereka ya Allah berikan pengampunan kepada mereka ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rizki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat wal afiat. Dan ya Allah berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan kau ridai dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.